Baik, Ana bertanya Ustaz, mau bertanya, bagaimana cara menghadapi kondisi saat karyawan swasta mendapatkan tugas keluar kota? Namun perencanaan keuangan, biaya akomodasi direncanakan oleh karyawan tersebut setelah tugas keluar kota terlaksana dengan biaya yang direncanakan tadi, namun masih ada sisa dari biaya tersebut, haruskah sisa itu dikembalikan ke perusahaan? Ini akomodasi ditanggung oleh perusahaan, bukan dana pribadi toh? Ya. Ya. Loh, ini yang bertanya siapa ini? Jangan yang dari jin ini. Dari perusahaan ya. Dayib. Kalau dari perusahaan di bidin azani Allah wa iyyakum ketika ada sisa laporkan. Ya, nanti kebijakan dari e, perusahaan tadi ketika ya sudah kembalikan, ya maka dikembalikan, bukan hak kita. Ya, dan itu bentuk amanah. Tapi kalau perusahaan ya ambil, ya, maka diambil ikan ibidina azani Allahu wa iyaku. Dayib. Paham ya? Itu kalau biaya akomodasi, bukan biaya-biaya yang lain. Gimana kalau dapat dia Ustaz? Ada proyek keluar kota toh? Nah, ternyata goal proyeknya. Dapat tender ini, tender itu. Nah, apa namanya? eh, datang apa namanya kolega dari perusahaan tadi yang tendernya cool tadi datang kepada karyawan tadi menyampaikan ucapan terima kasih. Ya, alhamdulillah terima kasih Mas ya berkat sampaian ini tender saya cool ini. Ya, akhirnya proyek senilai 2M saya pegang. Ini sedikit buat Mas. Apa ini, Pak? Kunci. Kunci apa? Kunci mobil. Sudah terparkir di parkiran warna hitam. Ya. Pelatnya L sekian sekian sekian sekian. Buat siapa, Pak? Buat sampean. Diterima apa enggak? Terima enggak? Terima ya. Mobil loh. Hah? Dia tengok dari jendelanya, wih masya Allah, Pak Jiru. Biasanya naik bemu panas jawaban jeru. Ini Pajero. Keluaran terbaru. Dakar 4x4. Apa ini? 4x4. 16. Terima apa enggak? Terima ya. Kondisi semacam ini tidak boleh diterima. Ya. Loh, kenapa Ustaz? Ini disebut dengan hadiyatul ummal hadiyatul umal, hadiah karena pekerjaan kita. Ya. Termasuk bentuk riswah, suap. Orang tadi memberikan pajero kepada Anda bukan karena senang dengan Anda. Oh, nggak kenal sebelumnya. Baru ketemu kemarin ada tugas luar kota ke Tangerang misalnya. Ya diberikan kepada Anda karena pekerjaan Anda meloloskan tendernya Ihsanifidin Allah wa iyyakum. Itu milik perusahaan. Laporkan kepada perusahaan, jangan diambil. Suap, riswah. Paham ya? Paham ya? Nah, ini rinciannya panjang. Ya. Sekilas info saja. Mohon nasihatnya Ustadz untuk saudari Ana yang belum bisa mengenakan cadar karena minder takut orang tua dan hal-hal penghalang semisalnya. Tayyib. Untuk muslimah yang faham tentang hukum jadar ya dengan fitnah yang ada di zaman sekarang ini Allah wa iyyakum banyak-banyak meminta keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Banyak-banyak minta keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa minder, perasaan takut itu dikarenakan kondisi keimanan kita lemah. Ya, kondisi keimanan kita lemah. Maka minta kekuatan iman, keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan iman tersebut kepada kita. Yang kedua, semakin kiat dan semangat dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah keilmuannya, insya insyaallah taala akan semakin mantap, semakin kokoh, semakin yakin untuk menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala keraguan, was-was, bimbang ketika akan melangkah untuk menjalankan sebuah syariat yang dianggap besar ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum dikarenakan keilmuannya tidak kokoh. Ya. Ilmunya kalau dalam bahasanya para ulama belum rasikh. Ilmu itu ada yang rasikh, yang betul-betul menancap dalam hati khanifidina azani Allah wa iyakum dan itulah al ilmu nafi' ada ilmu yang sekedar pengetahuan yang diistilahkan oleh Al Hasan Al Basri ilmu lisan ilmu yang nempel di lisan tidak masuk dalam hati kalau ditanya tahu paham tapi nggak masuk dalam hatinya ini yang seringkalinya membuahkan apa was-was kekhawatiran kebimbangan ketika hendak menjalankan sebuah syariat yang sangat jelas hukumnya. Tahu kalau itu praktek riba. Uh, diambil nggak ya? Diambil nggak ya? Kalau nggak diambil nanti gimana Ustaz? Saya tahu hukumnya riba ini Ustaz. Tapi kalau nggak diambil kapan lagi Ustaz? Ya. Muncul kenapa? Muncul karena ilmunya sebatas di lisan. Ilmu lisan. Belum rasih bukan ilmu qalbi kata Al Hasan Al Basri rahimahullah taala. Ya, sehingga solusinya minta keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin kiat dalam belajar di sini azani wa iyakum. Kalau dia tidak kuat dengan tekanan dari berbagai macam arah, ya, maka segeralah menikah dengan laki-laki yang saleh laki-laki yang soleh, yang baik agamanya. Bukan sekedar namanya soleh. Jadi wami, Nah. Daib. Apa beda metode belajar bahasa Arab dengan asal bisa baca kitab dengan mahir sampai tingkat tinggi? Kayak apa mahir sampai tingkat tinggi ini? Sangat beda dan azani Allahu wa iyyakum. Orang yang bisa bahasa Arab hanya sekedar bisa, sekedar bisa, bisa ngomong, bisa baca, ya bisa baca, tapi nggak apa namanya nggak mengetahui secara detail kaidah kaidahnya. Kalau baca dia tahu, tapi ketika ditanya ini kedudukannya apa, mana mubtada'nya, mana khobarnya, ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, mana tamyiznya, Ya, kalau dia kosam, ini ada adatul kosam, muksam bih, muksam alaih, ada badal. Apa, apa termasuk badal kul mingkul atau badal mutabit, badal istimal, badal ghala dan semisalnya. Ya. Antum dengar istilahnya sudah mengkerut dahinya. Opo itu. Itu gorengan apa itu ya. Ya. Sangat-sangat berbeda ya Hanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Bedanya apa? dari sisi penghayatan makna. Dari sisi penghayatan makna. Ketika antum membaca keterangan para ulama atau membaca Al-Qur'an ikhwanifidin azani Allah wa iyyakum. Bisa antum buktikan saat antum belum mengetahui bahasa Arab sama sekali. Baca Al-Qur'an. Berusaha resapi. Setelah itu belajar setahun. Ya, dengan sungguh-sungguh. Bukan coba-coba Ustaz, ayo belajar bahasa Arab Ustaz. Saya sudah belajar Ustaz, lebih dari 8 Ustaz, tidak ada yang lulus. Saya pengen coba antum Ustaz. Nah, ini namanya coba-coba Ustaz. Kalau sekedar coba-coba, saya tidak terima. Itu ya. Nah, ya Belajar bahasa Arab yang benar, sungguh-sungguh. Ya. Setahun kemudian, setelah antum belajar bahasa Arab matang ya, berhasil ya, berhasil selama setahun tadi. Baca surat yang sama, ayat yang sama. Antum akan merasakan ya, cita rasa yang berbeda ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. Akan muncul ibadina azani Allah wa iyyakum perasaan ketika membaca ayat tadi yang tidak antum jumpai saat sebelum belajar bahasa Arab. Dan itu termasuk wasilah untuk tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an ya tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Sini pahami? Sini pahami? Tuh. Sini pahami mana? Nah. Oh contohnya banyak, banyak sekali contohnya. Baik. Kalau disampaikan lagi molor nanti selesainya. Naam. Kalau ilmu bahasa Arab dipraktekkan saat mempelajari kitab para ulama kalau ilmu tafsir bagaimana kita mempraktekkan ilmu tafsir dalam kehidupan sehari-hari. Apa dengan menghafal tafsir atau bagaimana? Mohon arahannya, masya Allah. Taib. Bagaimana cara mempraktekkan ilmu tafsir dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Ilmu tafsir di di azani Allah wa iyyakum adalah ilmu untuk memahami makna Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Cara mempraktekannya adalah dengan kita memahami tafsir sebuah ayat dengan tafsir yang benar, resapi maknanya, amalkan konsekuensinya. Itu cara mempraktekkan ilmu tafsir. Contohnya tadi misalnya ya, kita baca tadi surat An-Nazi'at ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Ya toh? Sudah kita sebutkan berapa faedah tadi? 5 kalau nggak salah ya. 5 faedah maka baca ayat tersebut kemudian resapi setiap poin-poin faedah yang sudah kita kaji bersama tadi setelah itu praktekkan konsekuensinya konsekuensinya apa semangat dalam ketaatan bergegas dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menunda-nunda tidak bermalas-malasan dan menjauhi semua bentuk pelanggaran-pelanggaran syariat Ya. Dan setelah itu semangat untuk sungguh-sungguh dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu bentuk mempraktekkan ilmu tafsir. Nah. Duh, Masya Allah. Ini bukan pertanyaan, tapi permintaan. Afan Ustadz, jika Ustadz berkenan, tolong jelaskan biografi Ustadz. Karena pertanyaannya berkenan, saat ini saya belum berkenan. Untuk apa? Hmm? Dari biografinya. Ya, tunggu saatnya ikan ya fitina azani ya Allah wa iyaku ya kalau dari apa namanya sejarah riwayat hidup saya saya berguru dari uh, berguru kepada Al Abu Ilyas Agus Suaidi hafizahullah taala selaku kakak tertua saya. Juga berguru kepada Al-Ustaz Abu Abdullah Muhammad Afifuddin Hafizahullah Ta'ala Warah ya, Selaku kakak nomor dua Nah Jadi Kalau ditanya Duluan mana Ustadz sama Pondok al bayina Dulu saya Karena saya ada sebelum pondok itu ada Nah, apakah pernah belajar ke luar negeri Ustaz? Belum pernah. Ya, belum pernah. Saya termasuk produk lokal. Ya, belum pernah belajar ke luar negeri. Sempat beberapa waktu yang lalu mencoba untuk ngurus jauh sebelum adanya fitnah ini fitnah azani Allah wa iyyakum namun Allah wa masyafa'al belum dimudahkan. Nah, paham ya? Baik, dah itu biografi singkatnya. Berapa lama belajar bahasa Arab Ustaz? Wah, jangan tanya. Malu saya untuk jawab. Nah, ya. Dulu saya mulai belajar dimulai dengan hafdzul Quran. Kemudian e, dilanjutkan dengan e, belajar dasar-dasar bahasa Arab, nahwu, sorof, belajar nahwu sorof, ini sekitar berapa tahun? 6 sampai 8 tahun. Sepulang uh, eh, Al-Ustaz uh, eh, Abu Abdullah Ustaz Afif dari Yaman. Nah, di situ saya mulai mendalami ya, mulai mendalami apa namanya kitab-kitabnya para ulama, berguru kepada beliau hafizahullah taala wa Kemudian beliau juga memberikan apa namanya Eh, beberapa rekaman para masyayikh ya untuk didengarkan dan diambil faedahnya. Salah satunya rekaman dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullahu taala. Saya punya dalam bentuk DVD waktu itu. Jumlahnya sekitar 18 DVD. Ya, 18 DVD. Ini kata Al Ustaz uh, Afif hafizahullah taala kalau antum bisa menghatamkan 18 ini antum setara seperti orang yang belajar sampai S3 ya ya toh setara dengan orang yang uh, setara dengan dokter, berarti kalau S3 dokter ya ya dokter S3 ya kalau S nah seperti itu Ya, itu sejarah singkat. Ya, sebenarnya bukan apa namanya nggak ada yang bisa dibanggakan diri diri saya kan di ya Allah wa Masih banyak tidak yang lain yang lebih afdol, yang lebih berilmu, yang lebih warak yang lebih bertakwa daripada anak. Antum bisa ambil istifadah dari tidak yang lain yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. barakallahu fikum.